Jeleknya hawa nafsu, jeleknya kebidahan dan jeleknya orang-orang yang mengikut hawa nafsu dan mengikut kebidahan. Tidak mengapa. Kita masukkan pula pembahasan ini dalam bab adab karena memang akhlak seorang talibul ilm adalah tidak mengekor pada hawa nafsunya sendiri. Tidak memuaskan nafsunya sendiri. Yang nanti tentunya akan menghalangi ilmu. Bahkan ilmu yang telah diketahui pun tidak akan bermanfaat kalau dia dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Sehingga ini akhlak yang penting bagi seorang talib al-ilm. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, "Qala yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun." Akan muncul nanti di akhir zaman para dajjalun, para dajjal. Kadzabun, para pendusta. Kalimat dajjal ada lughatan ada istilahan kalau dajjal dijamakkan seperti dalam hadis ini, dajjalun, maka maknanya sama kadzabun, pendusta. Semua orang yang berdusta akan dinamakan dajjal atau dijuluki dengan dajjal kalau dusta itu merupakan sifatnya yang terus-menerus. Artinya seseorang yang sudah terkenal kedustaannya, kadzab, maka dikatakan dajjal. Tetapi ketika disebutkan dengan ciri-cirinya matanya rusak sebelah kalau berjalan bentuknya O kakinya dan dia begini dia begitu dan seterusnya maka itu hanya satu yaitu Dajjal dalam makna istilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW akan muncul nanti sosok makhluk dari jenis manusia akan muncul di akhir zaman yang dia dalam keadaan memiliki sifat-sifat tertentu digambarkan dalam hadis-hadis yang sahih di antaranya matanya tawfihah salah satunya tawfihah itu bola matanya sudah pecah busuk seperti anggur yang sudah busuk dan dikatakan nanti akan menjadi fitnah bagi umat terakhir dengan munculnya dajjal sehingga kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya dajjal dan ini hanya satu sehingga kalau disebutkan dengan jamak maka biasanya dimaksud bukan dajjal itu karena dajjal itu cuma satu tetapi yang dimaksud adalah dajjal-dajjal para pendusta maka kata Nabi yakunu fi akhir zaman nanti akan muncul di akhir zaman para dajjaluna kadzabun para dajjal yaitu para kadzabun Kata Ibnu ini sebagai badal dan badal untuk menjelaskan untuk menjelaskan dajjalun. Siapa dajjalun? Ay al-kadzabun, para pendusta. Yatunakum minal ahadith. bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fayyakum wa iyyahum. Mereka para dajjalun, para kadzabun akan mendatangi kalian dan membawakan hadis-hadis bima lam tasma'u antum wala aba'ukum dengan hadis-hadis yang tidak pernah kalian dengar dan juga tidak pernah didengar oleh bapak-bapak kalian. iyyakum wa iyyahum. Hati-hati kalian dari mereka. Khana bin Azakumullah siapa yang dimaksud antum? Hah? Kata Nabi, "Lam tasma'u antum." Siapa? Para sahabat. radhiyallahu alaihim ajma'in yang tidak pernah didengar oleh para sahabat. ya yakni hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang didustakan atas nama Rasulullah SAW. Kalau antumnya adalah kalian, tidak pernah kalian dengar dan tidak pernah pula nenek moyang kalian dengar, bahaya. Kenapa bahaya? Karena kita sangat terbatas ilmunya tentang hadis. Apalagi bapak-bapak kita yang tidak pernah mondok pesantren maka sangat banyak hadis-hadis yang tidak kita ketahui. Kalau kemudian datang hadis, dibawakan hadis, kemudian kita tidak tahu dan bapak kita tidak tahu, apakah kita menyatakan, wah ini dajjal berarti, kedap. Kita nggak pernah dengar, bapak kita juga nggak pernah dengar. Nggak jadi ukuran. Kalau kamu dan kita, bapak-bapak kita, nggak jadi ukuran. Tetapi Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat yang kenal Rasul, belajar dari Rasul, mereka mengikuti Rasul dan mereka adalah ulama, a'lamul ulama, sealim-alim ulama adalah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dari kalangan para muhajirin dan ansar walladzina tabauhum bi dan juga dari sahabat-sahabat yang mengikuti mereka dengan ihsan. Maka kata Nabi alaihi Wasallam, Nanti di akhir zaman akan muncul para dajjal-dajjal yang para pendusta-pendusta yang datang kepada kalian membawa hadis-hadis yang tidak pernah didengar oleh kalian, tidak pernah pula oleh bapak-bapak kalian. Faiyakum wa iyahum maka hati-hatilah kalian dari mereka la yudillunakum wa la yudil la yudillunakum wa la yaftinunakum hati-hati kalian jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan jangan sampai kalian difitnah oleh mereka dan mereka memfitnah kalian. muslimin yang saya hormati. Khususnya kalian ikhwanul talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah SAW memperingatkan akan munculnya para dajjal, para kadzab yang mengatasnamakan Rasulullah dengan dusta, membawakan hadis-hadis yang ternyata bukan hadis, membawakan qala Rasulullah SAW padahal Rasulullah tidak berbicara seperti itu. Membawakan agama, ini agama, ini agama, ini ibadah, ini bagus, tetapi tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah diajarkan oleh Rasul Alaihissalam Berarti mereka berdusta atas nama Rasulullah. Ini mengada-adakan perkara-perkara baru dalam agama menyatakan ini sunnah, menyatakan ini bagus, menyatakan ini ibadah, ini ibadah, ini ibadah. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan ibadah tersebut. Kerja. Berdusta atas nama Rasul. Maka kata Nabi, iyakum wa iyahum. Hati-hati kalian dari mereka. Dan juga Rasulullah SAW menyatakan hati-hati la yudullunakum. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian. Jangan sampai mereka membuat fitnah kalian. Ini dalil yang pertama. Di dalam bab jeleknya hawa nafsu dan jeleknya kebidahan. Apa kaitannya dengan judul? Tentang para kadzab yang diberitakan oleh Rasulullah SAW ini. Tentunya kalau seorang berdusta mengatasnamakan Rasulullah SAW, maka yang muncul apa? Kebitahan. Ini dari Rasul, padahal bukan. Berdusta. Apa yang terjadi? Terjadilah kebidahan-kebidahan. Kepalsuan-kepalsuan dalam agama. Perkara-perkara baru dalam agama. Taib. Kepalsuan-kepalsuan tadi. Perkara-perkara yang didustakan atas nama Rasul, padahal bukan. Dari mana munculnya? Dan apa pendorong orang tadi berdusta? Hah? Hawa nafsu. Nafsunya berkata, tapi ini kan bagus, udah anggap aja agama. Loh, kok enaknya? Berarti dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Berarti dajjalun wa kadzabun, para dajjal, para pendusta tadi dengan dorongan hawa nafsu mereka sendiri dengan keinginan hawa nafsu mereka sendiri, dengan menuruti hawa nafsu mereka sendiri, mereka mengada-adakan kebidahan dengan dusta. Mereka menyatakan ini qala Rasulullah, ini dari Rasulullah, ini agama Rasulullah, ini sunnah, ini ajaran sunnah dan seterusnya. Padahal sama sekali bukan dari ajaran Rasulullah Sallam. Kadat Dajjal, karena dia berdusta atas nama seorang yang maksum, Sallallahu Alaihi Wasallam. Khonibina'azakumullah dusta adalah dosa besar. Wal mu'min la yakdib, dan seorang beriman gak akan berdusta. Maka kalau dikatakan dusta itu dosa besar, kira-kira bagaimana dosa orang tadi kalau dia berdusta atas nama bukan orang biasa? Kalau dia mengatasnamakan si dan si katanya si berkata begini, katanya si berkata begitu, tentunya itu dosa besar. Bagaimana kalau dia berdusta atas nama ustadznya sendiri atau atas nama orang tuanya sendiri? ayuhuma akbar. Mana yang lebih mengerikan? Atas nama temannya atau atas nama orang tua dan guru-gurunya? Khonibillah berdusta atas nama orang tuanya sendiri. Atas nama gurunya, syekhnya yang mengajarinya ilmu. Maka ini akbar wa akbar. Lebih besar lagi. Baik, bagaimana pendapat kalian? Kalau dia berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dia berdusta atas nama Nabi, atas nama Allah dan Rasulnya, bahwa ini agama, padahal bukan dari agama. Mengatakan ini ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah, padahal tidak diajarkan. Menyatakan bahwa ini adalah sunnah, padahal itu bukan sunnah. Alaysa akbar wa akbar wa akbar. Bukankah ini dosa yang sangat besar? Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Yaquluna 'ala Allah ma la ya'lamun. Berbicara atas nama Allah apa yang mereka tidak tahu. Yakdzib 'ala Rasulillah. Padahal Rasulullah menyatakan man kadzaba 'alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka silakan dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Ancaman yang keras dari Rasulullah SAW. Man kadzaba 'alayya, barang siapa berdusta atas namaku, maka tahu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka siapa yang meriwayatkan hadis yang yura annahu kadhibun wa huwa ahadul kadhibaini atau kama qala fi riwayah siapa yang menyampaikan hadis yang dia tahu hadis itu dusta palsu maudhu' maka orang ini adalah salah satu dari dua pendusta Barang iya, siapa yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis yang ternyata dia palsu, makdubun ala nabi, yang ternyata dia maudhu' maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Siapa yang dimaksud dua pendusta? Dia menyampaikan hadis. Maka maknanya dia salah satu dari dua pendusta. Dia yang menyampaikan dari orang yang menyampaikan pada dia. Tentunya hadis dia dengar dari orang lain kan? Dia mendengar dari orang bahwa itu ternyata dusta, kamu tahu. Kamu sampaikan juga hadis yang ternyata palsu, ternyata maudhu'. Maka berarti kamu salah satu dari dua pendusta yang menyampaikan kepada kamu dusta dan kamu yang menyampaikan orang lain juga kamu berdusta. maka jelas berkait dengan judul bab. Jeleknya hawa nafsu dan jeleknya kebidahan. Hawa nafsu yang mendorong orang tadi untuk mengada-adakan kedustaan atas nama Nabi Hawa nafsu sebagai pendorongnya. Dia berdusta atas nama Rasul. Sedangkan kebid'ahan adalah hasil dari kedustaan dia berarti bid'ah. Kalau dustanya dalam masalah dunia, ya dusta murni. Tapi kalau dustaan dalam masalah agama, berarti itu kebid'ahan. Perkara-perkara yang baru. Di atas namakan agama, di atas namakan sunnah, padahal dusta. auzubillahi min dalik Yang kedua, ucapan Mu'adz di Jabal. رضي الله تعالى عنه وأرضاه Kata معاذ بن جبل أيها الناس إنها ستكون فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن فيقرأ المؤمن والمنافق والمرأة والرجل والصغير والكبير حتى يقول الرجل قد قرأنا القرآن ولا أرى الناس يتبعون أفلا أقرأ عليهم علانية قال ويقرأ علانية فلا يتبعه أحد فيقول قد قرأته علانية فلا أراهم يتبعوني فيتخذ مسجدا في داره أو قال في بيته فيبتدع فيه قولا أو قال حديثا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله Kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya akan terjadi fitnah-fitnah yang banyak harta di dalamnya. Dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, dibuka Al-Qur'an di dalamnya. Maka dibaca Al-Qur'an oleh seorang mukmin, juga oleh seorang munafik, juga dibaca Quran oleh perempuan dan juga oleh laki-laki, dibaca Al-Quran oleh anak kecil maupun orang dewasa. Berarti Al-Quran dibuka dan dibaca oleh beragam manusia. Ada yang mukmin, ada yang munafik, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan tentunya laki-laki tidak sama dengan perempuan. karukal untha. Tidak sama laki-laki dengan perempuan. Apa bedanya? Para wanita dikatakan oleh Rasulullah SAW, naqsatu dinin wa aqlin. Kurang akalnya, kurang agamanya. Sehingga ketika seorang wanita membaca dan laki-laki membaca, akan beda kesimpulannya. Kalau mereka menafsirkan sendiri. Wasaghir wal kabir. Juga anak kecil membaca Al-Quran. Dan juga orang dewasa membaca Al-Quran. Juga akan berbeda lagi. Apalagi perbedaan mukmin dengan munafik. Ini peringatan dari Muad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya akan terjadi fitnah, di sana banyak harta dan dibuka Al-Qur'an dan dibaca oleh beragam manusia. Bayangkan fitnah yang banyak hartanya, bukankah manusia keumumannya yatanafazuna fi? Bukankah kebanyakan manusia berlomba-lomba dengan harta? Bukankah kebanyakan manusia ingin untuk berperbanyak harta? alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalian berlomba-lomba kata Allah untuk takatsur memperbanyak harta Alhaakum sungguh telah melalaikan kalian at-takatsur sungguh telah melalaikan kalian perlombaan memperbanyak harta hatta zurtumul maqabir hingga kalian masuk ke dalam liang kubur karena azakumullah keumuman manusia demikian bayangkan kalau fitnah tadi dalam keadaan harta melimpah ruah. Menafsirkan begini dapat uang banyak. Menafsirkan begitu langsung dia terkenal seantero jagat. Dia menafsirkan begini langsung dia diangkat di panggung di mimbar kemudian diundang ke sana diundang kemari. Dia menafsirkan begini, wah dia mendapatkan harta yang melimpah ruah. Iya Pak iya? Iya. Silahkan. Saksikan sendiri di akhir zaman ini, di zaman kita ini. Aneh-aneh sekarang dai-dai yang laku keras di pasaran. Bukan alim ulama. Bukan orang yang berilmu. Bukan ahli hadis, Bukan mufti. Bukan orang yang Masya Allah. Ahli fiqh. Bukan sama sekali. Sebagian mereka penyanyi. Sebagian mereka pelawak. Sebagian mana preman sebagian mereka. Preman baru tobat kemarin. Tapi ketika dia berbicara Al-Quran. Laku keras banyak harta. Ini fitnah. Ini fitnah yang sudah disinyalir, sudah digambarkan oleh para sahabat dari gurunya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin mereka lancang saya nak sendiri berbicara akan muncul begini akan muncul begitu kalau bukan dari Nabi Alaihissalam. Ikhwan bin kata Mu'ad, nanti akan muncul fitnah-fitnah yang di sana banyak harta, melimpah ruah. Dan Quran dibuka, dibaca oleh berbagai macam jenis manusia. Ada yang mukmin, ada yang munafik, ada perempuan, ada laki-laki, ada yang kecil, ada yang besar. Hatta yaqulur rajul sampai ketika seseorang berkata, "Qad qara'na al-Qur'an wala ara an-nas yattabi'un." Ada yang gak laku. Aku sudah baca Quran, tapi aku tidak lihat manusia mau mengikuti aku. Ini yang gak laku menyampaikan kalau Allah kalau Rasul dengan jujur gak laku. Aku sudah bacakan pada mereka Al-Quran, tapi mereka nggak mau mengikuti aku. Afala akrauhu alaihim ala niyatan. Apakah aku perlu membacakan pada mereka terang-terangan depan umum? Qala fayakrauhu ala niyatan falayattabi'u ahad. Maka dia ucapkan di depan umum terang-terangan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman begini dan begitu. Falayattabi'uhu ahad. Juga nggak laku. Nggak ada yang mau mengikutinya seorang pun. Kata Mu'adz bin Jabal. Fayaqulu, maka orang tadi berkata, "Qad qara'tuhu alaniyatan fala arahum yattabi'unni." Aku sudah baca pada mereka terang-terangan dan aku jelaskan pada mereka, ternyata mereka tidak mau mengikuti aku. Ini sudah berbagai macam cara. Sirran wa alaniyah, secara pribadi-pribadi, dakwah fardiyah maupun secara umum sudah. Tapi tetap mereka tidak mau mengikuti orang ini. Maka orang tadi berpikir, fayattakhidhu masjidan fi darihi maka orang tadi bikin masjid sendiri di rumahnya atau qala fi baitihi fayabtadi' fihi qawlan kemudian mengada-adakan ucapan baru ucapan baru bukan dari Quran bukan dari sunnah bukan dari ajaran Rasulullah SAW bukan dari perintah Allah Subhanahu wa taala yabtadi'u fihi qawlan kata Mu'ad nanti akan ada orang kayak gini nih Begitu nggak laku dengan kol Allah, kalau Rasul nggak laku, dia bikin ucapan baru yang sama sekali bukan dari Quran wala sunnah. awalah qala hadithan atau dalam riwayat muat berkata orang ini mengada-adakan hadis baru, bikin hadis palsu. Laisa min kitabillah, bukan dari Al-Quran. Wala min sunnati Rasulillah, bukan pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faiyakum wa mabtada'a. Maka hati-hati kalian dari apa yang diada-adakan oleh orang ini. Fa inna mabtudi'a dalalah. Karena sesungguhnya semua yang diada-adakan adalah bid'ah. Dalalah. Sesat. Subhanallah. Gambaran ini sungguh sangat cocok dengan kenyataan yang kita saksikan di akhir zaman ini sangat mirip persis seperti yang kita saksikan di zaman terakhir ini, zaman fitnah. Justru sunnah Nabi Alaihissalam yang benar-benar dari Rasul nggak laku. Al-Quran yang benar tafsirnya dari pemahaman salaf nggak laku. Hati-hati, jangan kemudian pindah dengan dalil lain dari ucapan pribadinya sendiri, dibikin-bikin dengan pikirannya sendiri, dibikin-bikin, direka-reka dengan perasaannya sendiri dan kemudian dikatakan ini hadis, hati Atau dikatakan ini agama karena pengen laku. Ini bukan dagang kue, ini dakwah. Kalau dagang kue, silahkan. Nggak laku pakai kismis, ganti keju. Kalau nggak laku pakai keju, ganti pakai misis. Silahkan. Mana yang laku untuk konsumen, kita jual. Tetapi agama, din. Kalau Allah kalau Rasul sudah baku, nggak bisa dirubah. Sudah dari Allah begitu dan dari Nabi begitu disampaikan oleh para sahabat kepada kita seperti itu. Tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti, tidak bisa ditambah. Jangan ketika nggak laku ditambah dengan kebidahan-kebidahan. Kenapa ini manusia tidak mau menerima? Kalau gitu kita adakan kebidahan baru. Kemudian masyarakat melihat kebedaan baru, wah ini unik, ini belum pernah kita saksikan. Wah ini asyik, datang berduyun-duyun sampai melimpah ruah, sampai lapangan itu penuh dengan manusia. Untuk menghadiri kebidahan. Ya laku si laku. Tetapi apa yang kamu ajarkan bukan kalau Allah wa kalau Rasul. Yang kamu ajarkan bikinanmu sendiri. Yang kamu ajarkan adalah rekaanmu sendiri kedustaan kamu sendiri dan ini sungguh bukan dakwah ini justru menyesatkan umat hati-hati dan Mu'ad bin Jabal juga menyatakan hati-hati iyyakum wa mabtada'a fa inna mabtada'a dalalah hati-hati kalian dari apa yang diada-adakan oleh orang tadi yang berdakwah dengan Quran gak laku, membacanya terang-terangan juga gak laku, kemudian dia membuat ucapan-ucapan baru membuat ajaran-ajaran baru. Hati-hati dari apa-apa yang baru diajarkan oleh orang ini yang di atas namakan agama, hati-hati. Fa inna mabtudi'a dhalalah karena sesungguhnya apa yang ditambah-tambahkan dalam agama adalah kesesatan. Apa yang ditambah-tambahkan dalam agama adalah dhalalah. Demikian ucapan Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dalam Musannaf Abdul Razzaq dan juga dalam Sunan Ad-Darimi diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan juga diriwayatkan dalam kitab Al-Ma'rifah wa Tarikh dan juga dinukil oleh Ibnu Waddah dalam sifat al-munafiqin dan juga Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak demikian pula Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dan juga sunnah al-waridah fil fitan al-kubra atau Jamul Kubra lil Baihaqi juga meriwayatkannya juga dalam Al-Madkhal juga dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah dan juga dalam tarikh Damaskus tarikh Dimashq Masya Allah, para ulama menukil riwayat ini dari Mu'ad bin Jabal karena memang ucapannya ucapan emas. Ucapan yang sungguh tepat karena sungguhnya ini adalah iktibas. Iktibas itu diambil, dipahami dari ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya di akhir zaman akan terjadi fitnah. Iya, Rasulullah SAW menyatakan begitu. Pada hadis yang pernah kita sampaikan pada kajian-kajian yang lalu. Inna satu satakunu fitanun Di awal-awal fasal, mudah-mudahan masih ingat. Satakunu fitanun Al-qaid fiha khairun minal mashi والماشي فيها من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي akan terjadi fitnah-fitnah menunjukkan bahwa memang fitnah-fitnah akan terjadi ini ucapan Rasulullah SAW maka Mu'ad juga menyatakan ayuhan nas inna satakunu fitnah akan terjadi nanti fitnah-fitnah dan ini menunjukkan ucapan beliau sama dengan ucapan Rasulullah SAW akan terjadi fitnah-fitnah. Demikian pula dibacanya Al-Quran oleh berbagai macam manusia. Juga banyak riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW bahwa munafik juga membaca Al-Quran. Apalagi peringatannya dari kebid'ahan. Sekian banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan iyyakum wal bid'ah atau kalimat-kalimat alaikum bisunnati wa sunnatul khulafar rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian kata Nabi dari perkara-perkara muhdats yang ditambah-tambahkan dalam agama. Khamilina'azakumullah hanya saja Mu'adz bin Jabal menggambarkan ada bentuk perkara muhdats yang diada-adakan dengan alasan atau dengan tujuan supaya laku. Ini bukan dagang kue. Kok nggak laku agama yang dirubah? Siapa yang menerima dia mendapatkan hidayah dan siapa yang menolak maka dia akan mendapatkan kerugian untuk dirinya sendiri. Kita menyampaikan apa adanya dari Allah dan Rasulnya. Kita menyampaikan sesuatu yang sudah baku dalam Quran dan Sunnah sebagaimana apa yang dipahami oleh para salafus saleh umat pertama dari umat ini kita sampaikan. Kalau mereka menerima wabihi wa ni'mah kalau mereka menolak, fala yalumanna illa nafsah. Kalau menerima maka itu yang kita harapkan. Kalau menolak itu salah mereka sendiri. Kita tidak dirugikan sedikit pun. Kenapa tidak dirugikan? Karena Allah akan bertanya dengan pertanyaan apakah sudah disampaikan. Titik. Tidak bertanya berapa pengikutmu. Apa mereka akan mengikuti atau tidak mengikuti. Kata Allah pada nabinya, pada rasulnya. Wa ma alaika illal Tidaklah atasmu kecuali penyampaian, kata Allah. Setelah disampaikan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Setelah disampaikan silahkan. Siapa yang mau beriman silahkan beriman, siapa yang mau kufur silahkan kufur, masing-masing bertanggung jawab terhadap sikapnya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa dengan apa yang dia lakukan bertanggung jawab dan dia rahina mempertaruhkan dirinya. Silahkan. Ini kebenaran, terimalah. Ini kebenaran, terimalah. Ini kalau Allah, kalau Rasul, terimalah. Mereka faman syaafal fal yu'min faman sya'a yakfur. Kalau mereka mau menerima kebaikannya buat mereka, kalau mereka menolak kejelekannya juga atas mereka. Selesai. Ini yang namanya dakwah. Kalau berarti ini ada berita, ada peringatan. Beritanya akan muncul yang seperti itu. Manusia-manusia yang berdakwah seakan-akan berdagang. Nggak laku diganti hukumnya. Ditambah dengan kepindahan-kepindahan, Dirubah, dikurangi, diseret sana kemari. Supaya laku. Ini beritanya. Peringatannya, hati-hati. Dari model-model orang seperti ini. Dan hati-hati dari kepindahan-kepindahan yang diada-adakan oleh model manusia seperti ini. Sehingga asar ini mengandung berita dan peringatan sekaligus. Yang ketiga, qala Khalid ibn Sa'ad rahimahullahu taala. Anna Hudzaifah ibn al-Yaman lamma hadarathu al-wafah dakhala alaihi Abu Mas'ud al-Ansari. Diriwayatkan oleh Khalid ibn Sa'ad bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu ketika hampir wafatnya dihadiri kematian, yakni hampir wafat, dakhala alaihi Abu Mas'ud al-Ansari masuk kepadanya seorang sahabat yang mulia yaitu Abu Mas'ud Al-Ansari. Faqala, kemudian berkata kepadanya, "Ya Aba Abdullah, i'had ilaina." Melihat Hudzaifah bin Yaman sakaratul maut, sudah hampir wafat, maka Abu Mas'ud Al-Ansari meminta wasiat. Ya Aba Abdullah, i'had ilaina. Wahai Abu Abdullah, kunyahnya Hudzaifah Abu Abdullah. Berilah pesan-pesan kepada kami sebelum kau wafat. Ya. Faqala Hudzaifah maka Hudzaifah berkata kepadanya, "Awalam ya'tikal yaqin?" Belumkah datang kepada kamu suatu keyakinan? I'lam anna dhalalah, haqqad dhalalah an ta'rif ma kunta tunkil wa an tunkir ma kunta ta'rif wa iyyaka wat talawun fi dinillah fa inna dinallahi wahid Lihat wasiat beliau radhiyallahu taala anhu. Wasiat dari Hudzaifah bin Yaman sahibus sir, pemilik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama membisikkan nama-nama munafikin secara lengkap pada beliau. Dan ini menunjukkan keistimewaan beliau. Rasulullah SAW tidak menyampaikannya pada orang lain. Kata Hudzaifah, "I'lam, ketahuilah anna dhalala haqqad dhalala." Ketahuilah bahwa kesesatan yang merupakan sebenar-benar kesesatan adalah engkau menganggap ma'ruf apa yang kau tadinya tahu itu kemunkaran. Engkau anggap munkar apa yang kau tahu itu adalah ma'ruf. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan oleh Hudzaifah ibn Yaman bahwa yang namanya kesesatan sebenar-benarnya kesesatan adalah anta'rif ma kunta tunkir. Engkau anggap ma'ruf apa yang tadinya kau yakin itu adalah munkar. Kau anggap kebaikan. Dan sebaliknya, engkau anggap munkar yang tadinya itu adalah kebaikan. Engkau anggap baik apa yang tadinya munkar, engkau anggap munkar apa yang tadinya baik. Berarti ini antara al-ma'ruf dan al-munkar. Al-munkar ma'an karahu syara' wal ma'ruf adalah ma'amarahu syara' yang namanya kemunkaran adalah yang diingkari oleh syariat Quran dan Sunnah. Sedangkan yang namanya ma'ruf adalah apa yang dianjurkan, diperintahkan, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan, engkau menganggap ma'ruf apa yang tadinya kau ketahui itu adalah munkar. Sudah kamu baca dalam Quran, itu adalah munkar. Kamu baca dalam sunnah adalah munkar. Tiba-tiba kau ganti bahwa itu ma'ruf. Sebaliknya, yang dalam Quran ma'ruf dalam sunnah juga ma'ruf merupakan kebaikan, kamu anggap itu munkar. Ini kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan. Kalimat berikutnya dari Hudzaifah, "Wa iyyaka wattalawun Hati-hati kalian dari talawun. Talawun itu berwarna-warni dalam agama. Jadi kata laun, talawun berwarna-warni dalam agama. Talawun fi dinillah Fa inna dinallahi wahid. Karena sesungguhnya agama Allah itu satu. Sesungguhnya agama Allah itu satu. Maka kalau kalian yatalawan berwarna-warni dalam agama, berarti kalian berpecah belah. Berarti kalian masuk ke dalam kebidahan-kebidahan, kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Karena yang namanya agama satu. Apa yang dipahami oleh para sahabat dari Quran dan sunnah Nabi-Nya maka itu agama. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Jubair rahimahullah, "Ma la ya'riful badriyuna laisa minad din." Kata Ibnu Jubair rahimahullah, apa yang tidak dikenal oleh para ahlu Badr, apa yang tidak dikenal oleh para sahabat pengikut perang Badr, laisa minad din, itu bukan agama. Apa yang tidak dikenal oleh mereka bukan agama. Berarti ada berapa agama ini ajarannya? Hanya satu ajaran, yaitu yang dikenal oleh para ahlu Badr dari Quran dan Sunnah Nabi-Nya, dari ajaran Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Berarti kalau ikhwan bin azakumullah, kalau kemudian mereka berwarna-warni dan mengatakan banyak jalan menuju Roma, ini kada, dusta. Tidak ada jalan kecuali satu. Kan banyak jalan menuju kepada keriduan Allah. Kita bisa dengan jalan ini, jalan itu. Kita beda jalan, tapi kita sama tujuan. Hah? Apa kamu bilang? Ya kita beda jalan, tapi kita satu tujuan. Kamu jalannya seperti itu. Kami jalannya sufi. Yang lain jalannya khawarij, sesat. Yang ini jalannya syiah, rafidah. Yang ini jalannya mu'tazilah. Kemudian menganggap bahwa kita walaupun beda-beda jalan, tujuannya sama. Keriduan Allah. Jalan keriduan Allah hanya satu. Yaitu yang pernah dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Barang siapa yang menjalani jalan lain selain jalan mereka, balun mudil. Barang siapa menjalani jalan lain selain jalan mereka, sesat dan menyesatkan. Maka hendaklah kaum muslimin berlomba-lomba untuk mengikuti jalan mereka. Berlomba-lomba untuk mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena yang selamat adalah satu kata Nabi. Al-jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Yang aku ada dalamnya dan para sahabat. Ikhwan ibn azab muslim yang saya hormati. Adapun perbedaan-perbedaan istihad itu di samping sedikit dalam perkara-perkara yang mereka beristihad dan mereka tidak saling sesat menyesatkan dan mereka dalam keadaan tetap di atas satu jalan yaitu jalan tauhid was sunnah. Tetapi kalau sudah menyimpang dari tauhid dan sunnah, bahkan mengadakan pendapat baru yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat, maka ini adalah sesuatu bid'ah mahdatsah yang akan membawa kepada talawun fiddi. Kalau dibiarkan boleh mengada-adakan kebid'ahan dan dianggapnya ada bid'ah hasanah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi at-talawun fi dinillah, berwarna-warninya agama. Oh, kamu punya bid'ah itu yang bagus ya. Oh, ini bagus bid'ahnya, bid'ah hasanah. Saya juga punya bid'ah hasanah. Bagus, lebih bagus dari bid'ahnya kamu. Bikin sendiri. Yang ketiga juga mengatakan, wah kalau begitu saya punya ide yang lebih bagus lagi. Kalau diginikan sedikit akan lebih bagus. Ya. Maka warna yang ketiga muncul. Ya. Mulai ya, mejiku hibiniu, merah, biru, kuning, hijau, oranye, semuanya. Macam-macam warna. Kenapa? Karena dibiarkan mengadakan kebinaan dengan alasan tapi baik kok. Dibiar-biarkan mengadakan berbagai macam ajaran baru dengan alasan tapi baik kok. Akhirnya talawun, akhirnya berwarna-warni. Maka nasihatnya Hudzaifah, "Iyyakum wat talawun." fi dinillah fa inna dinallahi wahid hati-hati kalian dari berwarna-warni dalam agama karena sesungguhnya agama Allah itu satu berarti talawun yang diperingatkan oleh Hudzaifah agar hati-hati daripadanya adalah penyebabnya kebidahan-kebidahan, kesesatan-kesesatan, penyimpangan penyimpangan perkara-perkara muhdas. salam al-afiyah. Natlah ta'ala al-hidayah wa rahmah. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita dan seluruh kaum muslimin ke dalam tauhid dan sunnah. Semoga Allah memberikan hidayah kita dan mereka ke dalam ilmu. Dengan ilmu, dengan Quran wa sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh. Amin. Wabillahi taufiq. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.